Hari ini adalah yaum Arafah. Ya. Hari di mana kaum muslimin hujjaj Baitillahil Haram para haji yang me mendatangi Makkah Al-Mukarramah dan Masyairil Haram berkumpul di Arafah. Adapun kaum muslimin yang tidak sedang melakukan ibadah haji disyariatkan untuk juga beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ibadatun khasah dengan ibadah yang khusus yaitu dengan siam ya pada hari ini yaum Arafah dan sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya siam pada hari Arafah itu ada keutamaan yang disebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam e, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya siam pada hari tersebut akan menjadi sebab diampuni dosa dia setahun sebelum dan setahun sesudah ya, dua tahun Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dan ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan diampuni dosa sebelum dan apa sesudah ya, dan memang ada pertanyaan yang muncul ya seputar ini seperti pertanyaan kalau dosa-dosa setahun sebelum ya kita wajar ya kita ingat kita tahu kita punya dosa sehingga menghapuskan dosa-dosa apa sebelum nah ini dosa-dosa yang sesudahnya kan belum kita lakukan ya belum kita apa lakukan bagaimana kemudian dikatakan dalam hadis ini ya akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun apa sesudah nah Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Uh, disebut oleh para ulama ya, di antara yang disebutkan oleh mereka eh, bahwasanya ketika seorang berpuasa pada tanggal 9 ini pada hari Arafah akan diampuni dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya. Ya, kalau dosa sebelumnya jelas kita punya dosa. Dosa sesudahnya Al-murad yang dimaksud maknanya adalah ya, Allah akan memberikan taufik kepadanya ya, untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, Allah akan berikan dia taufik untuk apa? Bertobat. Atau Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan tadi akan menghapuskan apa? Dosa. Hada mimma dzakarahul ulama, di antara yang disebut para ulama itu namanya. Ya. Jadi jangan iskal, jangan kemudian kita bingung. Ya. Taib. Kalau dosa kita yang setahun lalu memang kita banyak dosa. Ya. Lalu yang tahun depan ini bagaimana? Nah, ini maksudnya di antaranya yang terang oleh para ulama ketika seorang berpuasa pada tanggal 9 ini yaum arafah dan seandainya dia melakukan dosa di tahun sesudahnya maka akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atau untuk melakukan amalan-amalan soleh yang dengan amalan itu akan dihapuskan apa? dosa. Dan sebenarnya tidak perlu kita iskal, yakni tidak perlu kita merasa bingung ya. Dosa sesudah tahun ini apa kita akan ada dosa? Wah, ini pertanyaan aneh kalau seperti itu kita akan selalu banyak berbuat apa? Dosa. Kita senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jal. Taufik darinya, ampunan darinya. Ya. Nabi Ali Alaihi Wasallam berkata, Kullu bani Adam khatta. Wa khairul khatta'ina at tawabun Semua bani Adam itu khatta. Ini sifatnya. Apa itu? banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, banyak berbuat khilaf. Khatta Wa khairu khatta'in dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi subhanallah kita manusia ini banyak berbuat dosa. Ya. Setahun sebelumnya atau setahun apa? Sesudahnya atau seterusnya. Jadi selalu manusia akan berbuat salah. Khata. Nah. Tetapi ya, yang menjadi kebahagiaan seseorang adalah manakala seorang itu mendapatkan taufik dari Allah untuk apa? Bertaubat. Wa khairul khata'in sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun. Orang-orang yang bertaubat. Nah. Wa ta'ibu kaman la dzanbalahu dan orang yang bertobat kepada Allah seperti seorang yang tidak memiliki apa? dosa. Ya. Sebagaimana Islam itu yahjubu ma qablahu wa taubatu tahjubu ma qablaha. Islam dengan maksudnya seorang yang dalam agama Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelum apa? Islam. Demikian juga taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sesudahnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya, berbahagialah seorang yang diberi oleh Allah Islam kemudian juga diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW termasuk ibadah pada hari yang mulia ini Yaum Arafah Yaum Arafah ya, e, ibadah yang mulia, yang agung yang keutamanya adalah dihapuskan dosa sebelum dan dosa sesudahnya satu tahun Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Ya. Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Ya. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, Allah sudah Maha tahu, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Allah Maha tahu. Ya. Makanya ditulis dalam apa? al al-mahfud, di lauhil mahfud. Ada dalam catatan takdir Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Allah Azza wa Jal maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang samar. Tentang apa yang akan terjadi, sedang terjadi. Allah maha tahu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah Azza wa Jal maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Sebelum Allah menciptakan Fir'aun, Allah maha tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Sedetail-detailnya apa yang dilakukan oleh apa? Fir'aun. Apa yang akan diucapkan Fir'aun, Allah tahu. Apa yang diyakini oleh Fir'aun, Allah tahu. Apa yang diperbuat oleh apa? Fir'aun, Allah tahu. Apa yang akan dia lakukan berupa makar terhadap Nabi Musa, alaihi salatu wasalam, Allah maha tahu. Dan apa yang akan menimpa Fir'aun pun dan bala tentaranya, Allah maha tahu. Ya, namanya ilmu Allah. Ilmu Allah ilmu yang maha luas. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada yang samar. Ya. Wabillahi taufik. Hadis yang sedang kita sebut tadi di awal. Barang siapa yang berpuasa di bulan atau di hari apa? Arafah akan diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya, itu hampir sama dengan sabda Rasulullah SAW. Ya. Ketika meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ahlul Badr. Allah mengatakan kepada Ahlul Badr, para sahabat yang ikut perang Badar itu mendapatkan kemuliaan yang banyak. Ya. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ahlul Badr adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis Allah mengatakan kepada Ahlul Badr i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ma syi'tum berbuatlah sekehendakmu faqad ghafartu lakum sungguh aku telah ampuni apa dosa kalian. Ini bukan hanya dosa setahun dua tahun, ya. tapi apa? Jaminan dari Allah azza wajalla. Ya. Wahai ahlul badr, berbuatlah sesukamu, ya. karena sungguh aku telah mengampuni apa? Kalian. Ya. Taib. Hadis ini ma'asyiral muslimin menunjukkan keutamaan Ahlul Badr. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Ahlul Badr tidak ada satupun di antara mereka yang keluar dari agama apa? Islam. Tidak ada. Semuanya dalam keadaan mendapatkan taufik dari Allah. Dan semuanya mendapatkan ampunan dari apa? Allah. Ya. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Baik, soal. Apakah Ahlul Badr ya mereka melakukan dosa sesudah melakukan perang Badar atau tidak pernah punya dosa sama sekali punya dosa manusia tidak maksum ya dan Allah telah memberikan ampunan kepada mereka Allah memberikan taufik kepada mereka untuk terus mereka berbuat taat kepada Allah Azza wa Jal untuk melakukan perkara-perkara yang dengannya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal Ahlul Badar telah diampuni oleh Allah dan mereka adalah termasuk ahlul jannah sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ya, dalam sebagian riwayat lafaz hadisnya adalah i'malu ma syi'tum faqat wajabat lakum al jannah. Demikian lafaz di dalam e, kitab Al-Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Ahlul Badr, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah sekehendak kalian Fakat wajabat lakum al jannah. Sungguh telah wajib atas kalian apa? Jannah, surga. Fa ahlul badr, ahlul jannah. Ahlul badr semuanya ahlul jannah. Dijamin apa? Surga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abu Bakar As-Siddiq ikut perang Badar, Umar bin Khattab ikut perang Badar, Utsman bin Affan juga termasuk ahlul Badar. Walaupun beliau tidak ikut perang Badar. Karena sebenarnya beliau sudah berangkat. Berangkat perang bersama dengan Rasul SAW. Di tengah jalan diperintah oleh Rasul untuk pulang ke rumah. Wahai Utsman, pulang ke rumah. Istrimu sakit keras. Yang tidak lain adalah putrinya siapa? Rasul SAW. Ya, putrinya Rasul sakit. Yaitu istrinya Utsman. Diperintah oleh Rasul. Wajib hukumnya melaksanakan perintah siapa? Rasul. Tapi beliau ahlul badar karena ikut perang bersama, berangkat. Ali bin Abi Thalib adalah ahlul jannah, ada ahlul badr dan semua adalah ahlul jannah. Ya. Kemudian yang terakhir masalah muslimin ya, yang mungkin perlu kita fahami dari hadis ini ya, hadis tentang dihapusnya dosa-dosa setahun sebelum puasa Arafah dan setahun sesudah puasa apa? Arafah jangan dijadikan hadis ini sebagai sebab untuk seorang kemudian ya yatasahal ya bermudah-mudah untuk berbuat apa? dosa. Bukan itu maksudnya. Wah, saya sudah mendapat tabungan ampunan satu apa? tahun namanya. Baik. Saya sudah eh, apa namanya? namanya. Dosa-dosa yang lalu tidak perlu saya pikirkan lagi. Ya, karena sudah dapat apa namanya? Ya, tahun ini ampunan untuk setahun sebelumnya. Baik. Wabillahi taufik. Ada orang-orang yang seperti itu di dalam memahami. Ya. Walaupun tidak terucap. Tapi merasa kemudian meremehkan apa? Zunub wal ma'asi. Dosa dan kemaksiatan. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. ya. Tidak boleh difahami seperti itu. Kenapa ma'asyiral muslimin? Awalan yang pertama, ma'asyiral muslimin ya siapa di antara kita yang ya satu menjamin bahwasanya amalan kita itu diterima oleh siapa Allah ya. siapa di antara kita yang menjamin amalan kita itu diterima oleh Allah azza wajalla tapi tidak boleh kita putus asa sudahlah tidak diterima oleh Allah tidak kita senantiasa memohon kepada Allah agar amalan kita diterima kita senantiasa mohon kepada Allah dan perhusnuzon kepada Allah. Amalan-amalan kita dia apa? Terima. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Jadilah orang yang husnuzon kepada Allah. Kita beramal, kemudian kita husnuzon, insyaallah Allah terima amalan kita. Ya. Baik. Kita beribadah kepada Allah, kemudian husnuzon kepada Allah, Allah akan melipatkan amalan kita. Nah, harapannya semuanya kepada Allah Azza wajalla Nah, yang pertama demikian ikhwati. Siapa yang menjamin di antara kita amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. sehingga kita bisa memastikan, oh setahun depan saya dosa saya sudah diampuni setahun sebelumnya dosa saya juga sudah dia apa ampuni ini pertama kemudian yang kedua maasirul muslimin rahimani rahimakumullah para ulama kita para sahabat para tabi'in wa atba'u tabi'in mereka tidak mencontohkan kepada kita pemahaman yang seperti itu. Ya. Bahkan Rasul alaihissalatu wassalam teladan yang paling apa? Baik, teladan yang paling mulia. Kalau ditanya siapa yang paling dijamin dalam kehidupan ini, tidak ada yang lain kecuali siapa? Rasul jelas itu jaminannya, ampunan, ya. kemuliaan, keutamaan, ya. di waktu malam hari ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam tampak sholat malam dan kaki beliau tampak pecah ya tafattor uh, eh, dilihat oleh Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nah, engkau beribadah seperti ini, bersungguh-sungguh dalam engkau sholat sampai kakimu pecah ya Rasulullah. Padahal Allah Azza wa Jal telah mengampuni dosa-dosamu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Azza wa Jal telah mengampuni dosa-dosamu yang sebelum dan sesudahnya ini. Tidak ada lagi beliau dosa sudah. Apa kata Rasul SAW? Ya. Nah, ini pelajaran. Contoh dari Rasul SAW. Tidak mengajarkan kepada kita untuk memahami hadis-hadis yang berisi janji-janji ampunan untuk kemudian kita apa? meremehkan zunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan, tidak. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Ya. Saya mendapatkan jaminan ini harus saya syukuri di antara bentuk syukur adalah dengan apa? Al-ijtihad fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Bahkan Allah memerintahkan nabinya dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Azza wa Jal, diperintahkan untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, wabillahi itu. Ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Para sahabat juga demikian. Orang yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan jannah. Orang yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan ampunan Allah Azza wa Jal. Jaminan sudah. Pasti diterima. Pasti akan masuk surga. kita kan tidak pasti. Ya. Sahabat ini pasti sudah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Ketika mereka mendapatkan jaminan-jaminan itu. ya justru mereka bertambah di dalam kita apa? dalam mereka beribadah pada Allah di dalam mereka berjihad di dalam mereka berkorban di dalam mereka beribadah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan jaminan surga Rasul SAW wafat ya. Rasul Rasul SAW wafat kemudian beliau menjadi khalifah di hadapan beliau banyak sekali pekerjaan nah banyak sekali pekerjaan seperti orang-orang yang murtad ya, gerakan orang-orang yang murtad dari kalangan orang-orang Arab pinggiran yang dulu mungkin menyimpan kemunafikan kemudian baru setelah Rasulullah wafat apa ya, murtad ya. Abu Bakar Siddiq memerangi mereka untuk agar mereka kembali lagi ke dalam agama apa? Islam orang-orang yang tidak mau membayar zakat juga demikian didatangi oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala diperangi mereka untuk kemudian mereka kembali lagi ke dalam Islam, ke dalam syariat yang lurus. Bekerja siang malam Abu Bakar As-Siddiq hatta tawaffahu Allah sampai Allah mewafatkan beliau radhiyallahu taala anhu. Juga Umar bin Khattab wafat dalam keadaan syahid. Utsman bin Affan juga wafat dalam keadaan syahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wafat juga dalam keadaan syahid terus mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal dan berjihad, ya, beribadah kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian pula dengan kita. Ya. Di dalam kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, ya, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Yaum Arafah, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa sesudahnya setahun sebelum setahun sesudahnya yakni ya yang kita lakukan adalah syukur kepada Allah dengan dimudahkannya kita melakukan apa? ibadah ini. Dengan penuh harapan kepada Allah, Allah telah mengampuni dosa kita sebelumnya. Dan penuh harapan kepada Allah, Allah telah mengampuni dosa kita sesudahnya. yakni Allah akan berikan taufik kepada kita untuk kita bertobat seandainya seorang berbuat apa? dosa. Iya. Ini yang seharusnya kita pahami, ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah dari hadis ini wal ilmu indallah hanya Allah saja yang eh, kembali kepadanya ilmu. Ma'asyiral eh, ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, alhamdulillah kita telah selesai pada kesempatan yang telah lalu pembahasan tentang mana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai ya. Nah. Nah. Adapun pembahasan berikutnya, ini pembahasan cukup panjang. Ya, dari Syekh Rabi' rahimahullah wa hafizahu. Nah, mensyarah keterangan Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Kita akan membaca pembahasan berikutnya ya. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al barri wal fajir wa man waliyal khilafah wajtama'a an-nas alaihi wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akan menjelaskan kepada kita salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Salah satu ciri, tanda ahli sunnah wal jamaah. Sekaligus sebagai ciri untuk mengenali ahlul bidah. Wadolal. Ciri untuk mengenali kelompok-kelompok yang sesat. Karena kalau kita mengerti ini ciri-cirinya ahlu sunnah, Berarti lawannya adalah ciri-ciri ahlul bid'ah wad Ciri-ciri orang-orang yang sesat. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Hmm. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Yaitu permasalahan kewajiban kita untuk mentaati mendengar dan taat kepada waliul amr kepada waliul amr kepada pemerintah khalifah ya, pemimpin kaum muslimin nah ini prinsip kata Imam Ahmad bin Hambal termasuk di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah ya termasuk salah satu prinsip-prinsip sunnah Kata Imam Ahmad adalah as-sam'u, mendengar, wa ta'ah dan taat lil a'immah kepada a'immah kepada para pemimpin. Wa amirul mukminin dan kepada amirul mukminin yang memimpin kaum mukminin. Ini pemerintah penguasa. Wajib kita mendengar dan wajib kita taat kepada apa? penguasa. Baik. Tentunya ketaatan yang dimaksud adalah fil ma'ruf dalam perkara-perkara yang apa? Ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang Allah ridhoi. Nah, ini pasti, jelas. Bukan hanya kepada waliul amr. Kepada orang tua pun demikian. Kepada guru kita pun demikian. Kepada direktur tempat kita bekerja pun demikian. Kalau mereka memerintahkan yang maksiat, tidak boleh bagi kita untuk apa? Mentaati. Kata Rasul SAW, Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Dalam perkara yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, terkait dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada keduanya. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan berarti memaksa untuk melakukan berbuat apa maksiat fala tuti'huma kata Allah jangan taati keduanya Maksudnya jangan taati dalam perkara yang apa? Ya, yang maksiat ini, syirik ini. Tetapi dalam urusan dunia, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun dalam urusan dunia sahibhuma. Pergaulilah keduanya terus fid dunya dalam dunia ma'rufa dengan cara yang baik. Tetap kita berbuat baik kepada orang tua, ketika mereka sakit kita jenguk, kita kunjungi, terus seperti itu ucapan kita juga jangan ucapan-ucapan yang kasar. Terus berusaha berbuat baik kepada orang tua, termasuk perbuatan baik adalah berdakwah kepada orang tua agar mereka meninggalkan kesyirikan, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Nah, jadi yang dimaksud oleh para ulama kewajiban kita untuk mendengar dan taat kepada waliul amr adalah dalam perkara yang apa? Ma'ruf ini penting harus nah, bukan ahlu sunnah mengajarkan kita taat kepada pemerintah taat buta tidak ya, apa yang diperintahkan semuanya kita lakukan memerintahkan minum khamr kita minum khamr memerintahkan untuk mengadakan apa namanya ya perbuatan syirik misalnya atau perbuatan ya yang maksiat misalnya nah, ya kita taat ya, tidak sembarang bukan seperti itu bukan taat buta kepada pemerintah atau kepada makhluk tidak Rasul telah memberikan batasan. innama ta'a fi madha? Fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Taib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kewajiban kita mendengar kepada pemerintah itu sama saja apakah pemerintah itu, penguasa itu, albar, seorang yang soleh wal fajir atau juga dia orang yang apa? Fajir, tidak soleh. Nah, ini termasuk perkara yang harus diingatkan. Kewajiban kita ketaatan atau taat kepada pemerintah itu bersifat apa namanya? Ya, dari sisi orangnya ini, waliul amr ini sama saja apakah dia ini orang yang bar, soleh atau dia orang yang apa? fajir, ahli maksiat. Tetap kita harus taat kepada mereka ya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Dan ini bukan maknanya kita menyetujui dan tidak mengingkari kefasikan yang mereka lakukan. Nah, sebagian orang-orang yang gulat, ya, orang-orang yang melampaui batas, mereka menyimpangkan sabda Rasul. Wah, yang namanya taat kepada pemerintah itu kan kalau pemerintah kita soleh, ya, ya. kalau pemerintah kita ini seperti Abu Bakar Siddiq, nah, kalau pemerintah kita seperti Umar, ya saya sepakat kita taat kepada mereka. Tapi pemerintah kita ini, namanya, ya, banyak maksiat. Ya. Enggak, ya. saya tidak mau taat taat itu hanya khusus bagi apa namanya ya pemerintah yang soleh. Nah kalau seperti itu ya, intinya sama saja tidak boleh kita taat pada pemerintah selama lamanya karena tidak ada pemerintah yang maksum ada atau tidak tidak ada yang maksum tidak ada yang maksum pemerintah itu. Nah, cari dimanapun, dimana zaman sekarang ini. Nah. Pemerintah yang tidak punya kesalahan. Apakah hanya gara-gara seorang pemimpin penguasa itu korupsi? Ya, korupsi kan perbuatan maksiat, mencuri itu ya. Kemudian wah sudah prinsip agama ini kita buang. Mari kita memberontak kepada pemerintah. Mari kita gulingkan pemerintah kita. Apakah seperti itu? Tidak. Wallahi kalau ada orang yang menggulingkan pemerintah itu yang menggulingkan akan korupsi lagi. Nah, ya. Ya. Sama saja ya, ini ahli maksiat lagi. Nah. Nah, terus kapan prinsip ini akan dilaksanakan kalau seperti itu? Para ulama telah menjelaskan jauh-jauh hari. Yang ini semuanya adalah dari sabdanya Rasul alaihissalam. Ingat, ini ucapan Rasul. Ucapan Rasul tidak boleh kita tolak dengan hawa nafsu kita. Rasul alaihissalam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada pemerintah adalah sama saja. Apakah pemerintah itu adalah seorang yang bar, seorang yang apa? Soleh atau seorang yang dia berbuat zalim. Sama saja. Walaupun dia zalim, harus kita mentaati mereka dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Adapun kezaliman mereka, mereka tanggung sendiri. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memperbaikinya. Ya. Sehingga para ulama di dalam kitab-kitab akidah baik dalam madhab syafi'i atau dalam madhab hambali atau dalam madhab maliki ketika bicara tentang masalah ini masalah ketaatan kepada waliul amr ketaatan kepada pemerintah mereka mengatakan dengan kalimat yang sama seperti ini wajib bagi kita untuk taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf apakah waliul amr itu bar seorang yang soleh atau dia seorang yang mungkin zalim. Tetap kita mentaati mereka dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Nah. Nah. Dan sekali lagi ini bukan kita garis atasi ya. Kita pertegas bahwasanya kita mengatakan kita wajib taat kepada mereka walaupun mereka berbuat zalim bukan berarti ahlu sunnah wal jamaah ya meridhoi apa kezaliman tidak. Ya. Nah, sebagaimana akan kita baca hadis-hadis dari Nabi Ali Wasallam. Hmm. Nah, akan semakin jelas insya Allah taala. Kemudian seorang menjadi khalifah itu macam-macam caranya. Sebagaimana dalam Islam itu macam-macam cara seorang menjadi apa? Khalifah. Ya. Taib. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang intinya ya khalifah kalau memang sudah menjadi khalifah, ya dia orang yang berhak mendapatkan apa? Ketaatan. Ya. Kata beliau, waman al khilafah. Wajib bagi kita untuk mentaati orang yang menjadi khalifah, yang menjadi penguasa kaum mukminin. an nas alaih dan manusia berkumpul pada orang ini. yakni telah mengakui dia sebagai apa? Pemimpin. Ya, kalau di negara kita ini ya presiden kita ya, diakui oleh manusia di negeri ini sebagai apa? Presiden. Ya, disahkan sebagai apa? Presiden. Ya. Walaupun saya yakin ada orang-orang yang ya karena tidak punya prinsip ini, kemudian apa? Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden, mengkafirkan orang-orang bersama presiden. Ya bahkan aparatur negara dikafirkan juga. Ini orang-orang yang telah menyimpang. Yakni seorang yang sudah dinyatakan sebagai seorang khalifah. Ya. Wajtama'an nas alaih. Waradhu bihi. Dan manusia ridho kepadanya. Ini aglabun nas. Manusia seluruhnya. Atau mayoritasnya demikian. Telah menyatakan dia sebagai khalifah, maka wajib bagi kita untuk apa? Mentaatinya. Atau bahkan seorang pemimpin, seorang khalifah yang mendapatkan kekhilafahan karena pemberontakan. Ya. Seandainya ada, seandainya ada pemberontakan. Ya. Taib. Kemudian berhasil orang ini menjadi khalifah, menggulingkan dan dia menjadi khalifah dan menguasai di negeri itu pun dia dikatakan sebagai apa? Khalifah. Ya. Nah. Kata beliau, kata Imam Ahmad, "Waman ghalabahum bis-saif hatta sara khalifatan." Dan barang siapa yang ghalabahum mengalahkan mereka, jadi manusia dikalahkan ya dengan pedang, ya dengan pemberontakan misalnya. Ya, bukan kemudian kita membenarkan pemberontakan sama sekali. Seandainya kemudian ada yang menjadi khalifah dengan cara yang seperti ini. Sara khalifatan sampai dia menjadi khalifah. summiya amirul mukminin kemudian dia diberi sebutan amirul mukminin maka dia tetap dikatakan khalifah yang berhak menjadi apa? Orang untuk kita taati yang kita taati dalam perkara yang ma'ruf ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Ini kesimpulan dari sekian banyak hadis yang diterangkan oleh e, Rasul SAW tentang wajibnya kita taat kepada waliul amr dikumpulkan oleh Imam Ahmad dalam kalimat-kalimat yang sederhana tadi. Ya, wajib bagi kita untuk taat dan mendengar kepada pemerintah kita. Apakah mereka itu orang yang baik atau orang yang apa? Yang fajir. Ya. Apakah itu adalah seorang khalifah yang mendapatkan kekhilafan dengan keribuan apa? Manusia ya, sehingga manusia ribo dia sebagai khalifah atau seandainya ada yang kemudian mengalahkan mereka dan menjadi apa khalifah dia dikatakan sebagai khalifah dan wajib bagi kita untuk mentaati mereka fil ma'ruf dalam perkara yang apa ma'ruf dalam perkara yang ma'ruf ya. nah berapa menit lagi maghrib berapa 10 menit nah 6 kurang seperempat seperempat baik Ya, ikhwati rahimah rahimakumullah. Nah, ya. Panjang penjelasan yang akan disebutkan di sini. Nah. Namun setidaknya sedikit untuk kita semakin memahami bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mulia. Yang diantara keindahan syariat Islam Syariat Islam adalah syariat yang mengajarkan kepada kita ajaran yang dengan ajaran itu akan terselamatkanlah lima daruriyatil khams. Lima perkara-perkara pokok dan darurat dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu agama. Dengan kita melaksanakan syariat Islam, dengan kita mengajarkan atau kita mengamalkan perintah Rasul, kita akan terjaga agamanya juga akan terjaga harta kita. Akan terjaga jiwa kita. Akan terjaga kehormatan kita. Nah, Dan akan terjaga akal kita. Berapa ini? Lima. Homs. Daruriyat. Kalau kita mau melaksanakan syariat Islam, melaksanakan yang diajarkan oleh Rasul akan terjagalah ini lima perkara ini daruriyatul khams termasuk kewajiban kita taat kepada waliul amr pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf dalam perkara-perkara yang baik adapun yang baik-baik kita tidak yang tidak baik kita tidak mentaatinya ya yang baik-baik kita taati dan tidak memberontak kepada mereka dengan kita melaksanakan ini akan terjaga lima perkara ini. Iya. Baik. Nah. Atau setidaknya ya akan terjaga perkara-perkara yang lebih besar ya daripada madorot yang akan datang ketika kita tidak mentaati apa? Waliul amr. Sebaliknya kalau kita tidak melaksanakan prinsip ini, yang terjadi adalah kerusakan. Nah, coba kita lihat. Nah, ya. Contoh saja. Nah, ya. Taib. Apa yang terjadi di era reformasi dulu. Ya. Nah, kita melihat, melihat sejarah. Kita jangan lupa dengan sejarah. Nah, ya. Ya. Kita tidak membela e, mungkin eh, korupsi yang terjadi pada pemerintah kita. Nah, nah, Bukan seperti itu ahlu sunnah. Tapi coba kalau seandainya terjadi yang seperti itu, penggulingan kepada penguasa. Ya, presiden yang sah ketika itu, ya, Soeharto nah, ya. Taib masih menjadi presiden. Orang semuanya menjelek-jelekan semuanya. Nah. Dengar kita dengarkan radio BBC, nah, belum guling waktu itu. Nah. Kok oh, seperti ini namanya? Tambah hari tambah panas ya dijulaikan, julaikan, jelek, Ya. Demonstrasi sana, demonstrasi sini, pembakaran sana, pembakaran sini. Ya. Sampai akhirnya ya, guling beliau. Ya. Baik. Berapa darah nyawa yang terkorbankan dalam peristiwa itu? Ya. Berapa banyak kemudian juga apa namanya? Nah, harta yang dikorbankan ketika itu fasilitas umum ya. harta juga demikian kemudian jiwa ya. bahkan agama pun juga ya. Baik. demonstrasi di pinggir jalan pagi sampai sore mikir sholat enggak kira-kira nah, ya. ya. mikir sholat enggak nah, enggak mikir sholat Di jamak lima-limanya barangkali kalau yang masih mikir sholat ya Ya, tidak diterima oleh Allah Azza wajalla sholat jamak lima kali semuanya. Nah, ya. Kalau ada, nah, saya tidak terbayang itu. Nah, mereka memikirkan apa namanya? Ya, sholat, Nah. Malah ada yang aksi demonstrasi apa itu diam ya, mogok makan. Hmm. Mogok makan nah, ya. Itu biarkan aja sampai mati. Nah, coba kuat atau tidak nah, ya. Ya. ya. Mogok makan. Nah. Jiwa terancam, harta terancam, agama rusak, akal juga demikian. Ya. Di mana akal? Menunjukkan akalnya lemah. Ya. Seperti itu. Apakah kemudian setelah itu keadaan menjadi lebih baik? Ya. Coba perhatikan masing-masing. Kalau seandainya yang seperti itu terus, nah, ada muncul presiden baru, kemudian pemberontakan lagi baru. Setelah menang, diberontak lagi, pemberontak lagi terus. Tidak pernah orang kemudian mikir duduk ngaji belajar agama, tidak pernah. Nah. Seandainya itu terjadi dan semoga tidak dan Allah selalu menjaga negeri Haramain, Makkah dan Madinah. Seandainya itu terjadi di sana, pemberontakan, ya. mungkin bisa jadi ibadah haji tidak akan jalan. Coba, ya. suasana perang, suasana, ya kan, ya. luar biasa seperti ini. Ya. Makanya masyarakat muslimin Betul, pemerintah sebuah negeri misalnya dia berbuat korupsi, betul korupsi, tapi korupsi untuk dia sendiri. Ya. Tapi kalau kemudian dengan sebab itu kemudian menjelek-jelekkan mereka di hadapan forum umum, ya, kemudian setelah itu melakukan pemberontakan-pemberontakan, mafsadahnya ya, kejelekannya lebih besar. Ya. Oleh karena itulah Islam mengajarkan kita untuk mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tidak usahlah kita bicara satu negara. Ya. Rumah tangga kalau tidak ada pemimpin yang ditaati kira-kira bagaimana? Rumah. Ya, ya sudah masing-masing mengaku sebagai suami, ya kan? Ya. Anaknya mengaku sebagai suami, suaminya sebagai suami, istrinya sebagai suami, semuanya suami. tidak nah, ada yang masak, sudah nah, selesai. Nah. Ya, makanya kita selesaikan, ya kan? Sudah selesai namanya. Nah. Taklim kita kali ini, nah, ya kan. Ya. Kita menanti buka puasa insya Allah. Nah, ya. Apalagi sebuah negeri yang besar. Nah, ya. Harus ada seorang pemimpin yang ditaati. Ya, fungsinya pemimpin untuk apa? Ya. Sama juga sholat kalau ada pemimpin untuk diapa? Diapakan imam itu? Nah. Untuk ditaati kan demikian. Ya. Jika imam itu berdiri maka berdiri. Jika imam takbir maka takbir. Kan demikian idza qala imam walad fakulu amin. Jika imam mengucapkan walad ucapkan apa? Amin. Setelah mereka, setelah mereka. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.